Allah berfirman sangat tegas sekali. Malah nyun sewu Pak Pendeta, Pak Romo. Lebih tegas daripada Bible. <laughs> Walau sya'a rabbuka la man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Itu surat Yunus ayat 99. Seandainya Tuhan mau menghendaki. Niscaya la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Semua umat manusia di muka bumi Islam semua. Kalau Tuhan menghendaki. Tuhan tidak menghendaki di muka bumi ini, di muka bumi ini satu agama. Islam semua, tidak. Kristen semua, tidak. Hindu semua, tidak. Biarkan beragam. Apa anta nas? Apa kamu Muhammad akan menggunakan kekerasan supaya mereka itu Islam semua? Tidak boleh Muhammad. Apa anta nas hatta yakunu mu'minin? Apa kamu akan menggunakan intimidasi kekerasan, teror, agar semua orang itu masuk Islam. Gak boleh Muhammad. Ini Quran tegas sekali, jelas sekali. Dan ini Quran 15 abad yang lalu sampai sekarang. Bahkan suatu ketika Nabi Muhammad, tapi jangan ditiru oleh pejabat sekarang. Ini cerita dulu ini. Nabi Muhammad tradisi dulu, Pejabat itu kalau memberi hadiah itu budak perempuan cantik dulu tapi kalau sekarang nggak boleh kalau sekarang gratifikasi perempuan nanti. Nabi Muhammad dapat hadiah dari gubernur Mesir namanya Mukaukis Ortodok agamanya Ortodok ngirim hadiah pada Nabi Muhammad satu perempuan cantik namanya Maria dulu boleh dulu sekarang nggak boleh dulu satu lagi namanya Shirin hanya yang cantik Maria diambil oleh Nabi Muhammad Shirin kurang cantik diambil oleh Hasan bin Thabit ya, gitu. rupanya agak seperti anak pasuruan lah nggak begitu cantik rupanya jadi diambil oleh Hasan bin Thabit yang Maria cantik, dia Nabi Muhammad. Dah. Dan satu kuda, satu bigol, satu BMW atau Alphard, yang satunya lagi Avanza, itulah kira-kira. Begitu lima hadiah itu, apa kata Nabi Muhammad kepada Sayyidina Umar? Umar, nanti suatu ketika Islam akan sampai ke Mesir. Biadik berkat perjuanganmu Umar. Nanti akan sampai ke Mesir Islam atas perjuanganmu Umar. Kalau ia nanti Islam sampai ke sana, titip keluarganya Maria, jangan kamu ganggu. Artinya apa? Pesan Nabi Muhammad, Umar, ortodok koptik, jangan kamu ganggu. Berilah kebebasan mereka beragama sesuai dengan agamanya mereka. Itu pesan Nabi Muhammad kepada Sayyidina Umar Nanti Islam akan sampai ke Mesir berkat perjuanganmu Umar. Kalau iya nanti Islam sampai ke Mesir, Umar, keluarganya Maria jangan kamu ganggu. Sampai sekarang Pak, sampai sekarang pusat ortodok koptik masih aman di Alexandria.